Pagi ini aku akan pergi berburu rusa. Dengan siapa kau pergi, Bara? Dengan saya, Bu. Oh, dengan kau, Batis. Kok hanya berdua saja? Uh, yang lain-lain menunggu di rumah si Ujang, Bu. Iya. Pergilah, Bara. Hati-hati ya. Jangan masuk ke hutan larangan. Ya, Bu. Aku pergi dulu, Bu. Iya. Baik-baik kau di jalan ya, Nak. Ya, Bu. Kenapa kau harus menjemputku, Bas? Kan kita janji semua untuk berkumpul di rumah Ujang. Iya, tapi karena aku ada titipan surat buatmu, maka aku langsung saja ke rumahmu. Surat? Dari siapa, Bas? Hmm? Dari Farida. Dari Farida? Enak. Eh. pura-pura tidak tahu. Hmm, benar-benar tidak tahu. Ah, masa? Masa kau tidak tahu? Hmm. Farida? Betul, aku tidak tahu. Alah, aku kan tahu, Sembara, hubungan kalian. Hubungan apa? marah. aku ini kan sahabatmu. Makanya Farida percaya padaku menitipkan ini untukmu. Ayo, kita berhenti dulu. Supaya kau bisa membaca isi surat itu dengan tenang. Uh, kita kan sedang ditunggu oleh yang lain. Ayo, surat itu lebih penting olehmu. Ya, ya, baik. Aku buka di sini saja. Nah, begitu. Pakai malu-malu kucing segala. Eh, cepat, aku tunggu. abang sembara yang kurindukan. Pertama-tama, Ida mohon maaf pada abang, karena Ida tidak bisa memenuhi janji kita untuk bertemu besok di pasar malam itu. Karena hari ini Ida pergi dengan kedua orang tua Ida ke rumah paman. Mungkin lusa baru pulang lagi ke sini. Ida mohon Bang Sembara mengerti alasan Ida. Dan Ida harap Abang tidak marah. Dan sekali lagi Ida mohon maaf pada Abang. Sekian, salam manis dari adikmu, tertanda Farida. Kapan dia berikan surat ini padamu, Bas? Kemarin? Kenapa? Ada yang tidak beres? Ah, tidak, hanya kabar biasa saja. Alah, kok mukamu tadi pucat? Ah, tidak. Uh, ayo, uh, kita jalan lagi. Nanti teman-teman yang lain gelisah menunggu kita. Ayo. Eh, eh, eh, tidak, Bu. Sekarang kau sedang apa? Kalau tidak sedang namun. Aku hanya sedang duduk-duduk saja, Bu. Duduk-duduk sambil pikiranmu melayang pada kakek jabat, ya kan? Ah, tidak. Ibu tidak tahu apa yang aku pikirkan kalau begitu. Hmm, jadi betul kau sedang melamun kan? Bukan. Aku sedang berpikir. Melamun dan berpikir itu berbeda, Bara. Dan kau pasti sedang melamun. Eh, Bara. Tidak baik melamunkan anak gadis orang. Ah, ibu mengada-ada. Bara, Ibu tahu apa yang sedang kau pikirkan. Maksud ibu? Kau sedang memikirkan Farida, kan? Eh, eh, tidak, Bu. Kau tidak usah berbohong. Kau pasti sedang melamunkan gadis itu. Farida? Iya. Farida anak Raisman. Oh, kalau itu hanya teman biasa, Bu. <laughs> ibu mengerti apa yang kau pikirkan. Jangan kau berbohong terus. Dari mana ibu tahu? Hmm? Suratnya ibu temukan di bawah bantalmu. uh, <laughs> iya, Bu. Sudahlah. Kalau dia tidak bisa ke pasar malam, kan hari-hari lain kau bisa berjumpa juga, oh, ya eh, kan? Jadi, ibu setuju kalau aku akrab dengannya? Ya, suka saja. Tapi... Eh, kenapa, Bu? Ya, kalau hanya berteman akrab saja, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah saling mencintai, dan pakai berjanji sehidup semati, ya akan repot nantinya. Maksud ibu? Karena ibu rasa tidak akan bisa kalian berhubungan terus. Kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Apa ada sesuatu yang menghalangi? Hmm, iya, ada. apa itu, Bu? Karena bapakmu adalah musuh besar ayah Farida. Pak Raisman, ayahnya Farida. Iya, ayahnya Farida. Oh, ah, kenapa asal mulanya, Bu? Panjang ceritanya, Para. Soal harta kita yang banyak ini? Bukan. Soal aku ibumu. Soal ibu? Ya, sewaktu aku masih gadis, aku pernah dicintai oleh Raisman. Iman? Sudah, sudah lama kau menungguku di sini. Sudah, aku takut. Jangan-jangan orang akan melihatku ke sawah ini. Waktu kau pergi, tadi ada yang tahu? Tidak, Bang. Bang, hmm. aku... Aku... Ah, ada, ada apa, Ma? Aku dilamar orang. Dilamar? Iya. Kemarin yang melamar sudah datang ke rumah menemui ayah dan ibuku. Ah, siapa, Ma? Pak Rasid dan istrinya. Pak Rasid? Mm -mm. Orang kaya itu? Iya. Dia melamarku untuk anaknya, si Isman. Ah, lalu orang tuamu menerimanya? Iya. Apa alasannya, Ma? Aku... Aku... Tidak tahu. Ah, aku tahu. Kau adalah gadis yang paling cantik di sini, Ma. Dan sudah banyak orang yang melamarmu tapi selalu ditolak oleh orang tuamu. Karena orang tuamu lebih berat memilih aku, walaupun orang tuaku belum melamarmu. Kedua orang tuaku kelihatannya terpaksa, Bang. Terpaksa? Terpaksa kenapa? Ayahku terlibat hutang pada Pak Rasid, dan kelihatannya ayahku tidak sanggup membayarnya. Jadi kau untuk membayarnya begitu? Ah, aku tidak tahu, Bang. Ah, sayang, Orang tuaku tidak sekaya dia. Kalau tidak, aku berani bertaruh bahwa ayahku mau menolong ayahmu. bang. Ah, sekarang sebaiknya kau pulang saja, Ma. Nanti orang rumah bingung mencarimu. Aku tidak mau pulang. Lalu kau mau kemana, Ma? Aku mau ikut abang. Mau ikut aku? Ikut kemana, Maria, ma? Aku tidak peduli. Terserah abang mau membawaku kemana. Ma, Baiknya kau ikut saja apa kata orang tuamu. Terima saja apa kata orang tuamu itu. Jadi, Abang tidak mencintaiku lagi? <laughs> Bukan begitu, Mah. Bukan. Aku tetap mencintaimu. Kalau begitu, kenapa kau tidak mau membawaku kemana saja? Kau harus menolong orang tuamu, Mariama. Menolong? Tadi abang sendiri yang bilang bahwa diriku untuk membayar hutang ayahku. Dan itu yang aku tidak mau. Ya, ya, ya. Dan... Dan sekarang kita lari saja. Lari? Iya. Abang tidak mau. Abang tidak cinta padaku. Lari, lari kemana, Ma? Kemana saja, asal jauh dari kampung ini. Lari. Ya. apakah kau tidak akan sedih meninggalkan orang tuamu, Ma? Tidak. Apakah kau tidak khawatir nanti kalau orang tuamu mendapat malu besar? Tidak, aku tidak peduli. Ya, nanti kita pikirkan. Sekarang kau pulang dulu, Ma. Aku tidak mau. Kau tidak percaya padaku? Aku mau sekarang saja kita lari. Lari itu kan bukan persoalan gampang, Mah. Kita harus susun rencananya dengan matang. Sekarang kau pulang dulu. Nanti ada orang yang melihat kita. Abang tidak mencintai mencintaiku lagi. Aku tetap akan membelamu. Pulanglah. Ya, baiklah. Tapi kalau abang mungkir janji, aku akan benci Nah, ada orang yang menghadangku. Aku harus hati-hati. Hei, Bung. Tunggu sebentar, Bung. Ah, siapa? Aku, Raisman. <laughs> Kau, perlu apa? Aku ada perlu. Urusan apa? Urusan antara kau dan aku. <laughs> Aku tidak pernah punya urusan denganmu. <laughs> Sebenarnya kau tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Ah, maaf. Aku betul-betul tidak punya urusan denganmu. Hei, tunggu dulu. Aku tidak punya urusan denganmu. Hei, jangan pergi. Rupa-rupanya dia penasaran padaku. Baik, akan aku hadapi dia. Aku ingin bicara secara laki-laki padamu. <laughs> Bicaralah. Aku ingin memperingatkanmu. Peringatan apa? Ha? Kau masih sering menemui Mariama? Oh, begitu. Aku hanya menanyakan. Kau masih sering menemuinya? Ha? Dia adalah kekasihku. Hmm. Apa kau tidak bermimpi, kawan? Tidak. Baiknya, kau tidak usah lagi menemuinya. Apa urusanmu? Ha? Karena sebentar lagi dia akan menjadi istriku. Oh. Kalau begitu kau yang bermimpi. Aku tidak peduli bermimpi atau tidak. Yang penting kau jangan mengganggu lagi calon istriku. Kalau tidak, kau akan berurusan. Pak? Apa, Bang? Tadi malam, aku dihadang si Raisman. Hah? Apa katanya, Bang? Dia mengancamku, Ma. Kalau aku masih menemuimu. Ya, aku juga sudah mendapat peringatan dari ayahku. Ah. Apa kata ayahmu, Ma? Ayah mengatakan bahwa mulai minggu depan aku tidak boleh keluar rumah lagi. Ah, kenapa begitu? Bang, bulan depan aku akan dinikahkan. Dinikahkan? Bang, kapan kita lari dari kampung ini? Ya, kita harus lari. Biar si Raisman tahu bahwa aku tidak takut dengan kertakannya. Bang, kapan, Bang? Nanti malam? Aku akan buat malu mereka. Maksud apa? Kita akan coba lari secepatnya. <laughs> Bagus. Oh, ah, kira Isman, Bang. Cepat kau pulang, Mariamah. Ah, tidak. Cepat. Sebelum orang-orang yang lain datang kemari. Hmm. Memang sebaiknya begitu, Mariamah. Sebelum orang-orang kampung kupanggil untuk menangkap kalian. Cepat pergi, Mah. Dan kau siap-siap untuk lari denganku besok malam. Iya, Bang. Hati-hati. Hmm. Mesra betul kalian tampaknya. Hmm? Kau mau apa, Raisman? <laughs> Kau lupa. Lupa pada peringatanku. Aku tidak lupa. Bagus. Kalau begitu kau memang sengaja menantang aku. Aku tidak pernah menantangmu, Raisman. Tapi kalau kau merasa begitu, apa boleh buat? Bagus. Mari kita coba. Siapa sebenarnya yang lebih pantas disebut laki-laki? Bagus juga. Karena aku memang ingin memberi pelajaran padamu. Bagaimana menjadi laki-laki yang sejati. Kenalkan Raisman, anak dari kampung Ilir. Aku, anak dari kampung ini. Aliman. Yes. Yes. pisau. Wah, rupanya dia ingin membunuhku. Aku harus dahului dia. Ya, jalan. Ya, aduh. kau keluar dari rumahmu? Tidak, Pak. Aku keluar dari pintu belakang. Ah, cepat. Kita harus meninggalkan tempat ini. Kita, kita pergi kemana, pak? Kita pergi ke kampung baru, ke rumah pamanku. Ah, apakah paman abang sudah tahu kalau kita datang? Sudah, aku sudah ceritakan semuanya. Apakah dia setuju? Ah, dia yang menyuruhku membawamu ke rumahnya. Kenapa? Tidak, tidak apa-apa, Mas. Mas, dengar suara yang merah itu. Iya. apakah mungkin orang menuju kemari, Bang. Ya, mereka menuju kemari. Cepatlah, kita lari dari sini. Kita lari kemana, Bang? Kalau kita kembali, berarti kita masuk kampung kembali. Dan kita pasti tertangkap. Ah, ya, uh, kalau kita kembali ke kampung, kita pasti tertangkap. Tapi kita juga tidak bisa bersembunyi di sawah seperti ini. Semua sawah baru selesai dipanen. Kita pasti akan terlihat orang mereka. Ah, kita... Ah, mak. Kok bisa berenang? Ini berangkali yang di bawah itu maksud abang? Ya, jalan satu-satunya ya itu. Eh, tapi aku aku tidak bisa berenang, bang. Tapi kau berani kalau berpegangan kuat-kuat padaku? Aku aku takut. Aku takut hangat. Hmm, atau cepatnya kau harus berani. Mereka bertambah dekat, nak. Tapi bang, kalinya baru sedang banjir. Memang kali itu sedang banjir, mah. Tapi kita tidak punya pilihan lain, Mak. Ayo, iya, cepat, Ma. Tapi, Mak, aku takut. Ayo, mereka sudah semakin dekat. Tidak ada waktu lagi. Bang, aku takut. Tidak apa-apa. Atau kau aku tinggalkan di sini. Ah, jangan, Bang. Ayo, cepat. Waktu kita tinggal sedikit, you kaki kuat aduh kakiku kuat mas nah kakiku luka nanti kita obati aduh bang darahnya banyak keluar santai saja di rumah lihat kalinya sudah dekat mas kau dengar suara air itu iya iya kakiku sedang kuat-kuat aku mas kita akan menyeberang iya mas jangan takut ayo Pegang aku kuat-kuatnya. Iya, Kang Iya. Ya, Iya, iya, siap. Aku akan berenang ke seberang sana. Jangan panik, Pak. Jangan panik. Pegang kuat-kuatnya. Thank you. Gracias. Paman. Aliman. Oh, kau. Uh, iya, Paman. Uh, dengan siapa? Siapa temanmu itu? Uh, ah, Mariamah, Paman. Mariamah? Oh iya, ingat aku. Eh, baju kalian basah kulit. Dari mana ini? Ayo, dari rumah dan kami kemari sesuai saran paman dulu. Hmm, jadi juga kau laksanakan niat itu Alima. Iya paman. Tidak ada jalan lain lagi tampaknya. Bagus. Nanti aku yang akan menghadapi mereka. Jangan takut. Hmm. seragam apa kita ini? Dan keturunan apa, ha? anaknya saja mempermainkan aku. Bila si bajingan itu melarikan calon istrimu. Tadi malam, ayah. Dan apakah mereka tidak berhasil menemuinya? Sampai sekarang belum, ayah. Sudah berpuluh turunan kita tinggal di kampung ini. Di kampung kita sendiri. Belum ada orang yang berani mencoreng arang di muka keluarga kita. Tapi kini, orang telah mencoreng arang di mukaku. Aku harus membalasnya. Ya, Bagaimana caranya, Ayah? Sekarang kau pergi ke rumah si Mariama itu. Sendirian, Ayah? Tidak. Bawa si Kohar dan si Lekan untuk mengawalmu. Ya, Ayah. Eh, lalu apa yang akan ku perbuat di sana? Katakan pada orang tua si Mariama itu bahwa aku tidak mau lagi bertemu dengan orang-orang busuk seperti mereka. Karena aku tidak pantas untuk berbicara lagi dengan mereka. Eh, lalu ayah, apa lagi? Dan ini, berikan suatu ini padanya. Ya ayah. Bilang padanya, sekarang juga mereka harus kosongkan rumah itu. kosongkan rumah? Iya, isi surat itu memang begitu. Karena dia tidak sanggup lagi membayar hutangnya padaku, maka rumahnya aku sita. Dan uh, kalau kalau mereka tidak mau ayah, uh, hmm. itu yang aku tunggu. Ma ma maksud ayah? Begitu mereka menolak, kau suruh si Kohar dan Silakan maju untuk menggertak mereka. Dan kalau mereka tidak bisa digertak ayah? Nah, suruh bereskan oleh kedua tukang pukul kita itu biar dia tahu rasanya bahwa dia berhadapan bukan dengan orang sembarangan. Ya, ayah. Aku berangkat, ayah. Ya, jangan kau takut menghadapi mereka. Ya, ayah. Eh, Aisman, tunggu. Ya, ya, ayah. Tapi aku ingin tahu dulu hatimu. Uh, maksud ayah? Apakah kau masih ingin mengawini si Mariama? Uh, eh, saya... Uh, saya... Kau masih mengharapkannya? Uh, dia gadis yang uh, susah dicari tandingan kecantikannya, ayah. Bicara terus terang, apa maumu? Iya, uh, saya masih <laughs> mengharapkannya. Hmm. Apa kau masih mau makan makanan bekas orang lain? Aku rasa mungkin dia akan kembali lagi, Ayah. Rupanya kau masih mengharapkannya. Atau kau punya pilihan lain? Uh, belum, Ayah. Kalau begitu, katakan pada orang tuanya bahwa ini semua bisa batal. Kalau dia bisa membawa anaknya pulang kembali tanpa kurang suatu apapun. Ya, Ayah. Tapi ingat, batasnya sampai besok pagi. Begitulah, Nak. Akhirnya kami kawin di rumah paman ayahmu ayahku, yaitu kakekmu, sebagai balikku. Jadi, kakek memaafkan kesalahan ibu? Iya, karena kakeknya sangat sayang pada ibu. Sayang, tidak lama setelah ibu menikah dengan ayahmu, kakekmu meninggal dunia secara mendadak. Mendadak? diracun orang. Diracun orang? Iya, Kakek memuntah darah yang berwarna hitam sebelum dia meninggal. Sungguh kejam. Mungkinkah itu pekerjaan balas dendam mereka? Entahlah, nak. Itu tidak tahu. Dan nenek bagaimana, Bu? neneknya tidak lama menyusul kakek dengan cara, ya, cara mati yang sama. Apakah ayahku juga begitu, Bu? Ya. Ayahmu juga bernasib sama, nak. Itu pasti perbuatan mereka. Kenapa ibu tidak menceritakannya padaku? Nah, ya. kita hidup tidak baik menjadi orang yang pendendam. Tinggal. Biarlah mereka lakukan itu. Sudah itu? Sudah. Kita tidak usah menambah keruh suasana. kepadamu. Kenapa kita tidak boleh membalaskan dendam kita, Bu? Sembara, kau mencintai Farida, kan? Ya, aku mencintainya. Nah, itulah jawabannya. Tapi kan aku tidak akan bisa mempersuntingnya. Kita akan punya sengketa lama yang harus kita selesaikan, Bu. Jangan, jangan. Ibu tidak mau hidup selalu dalam ketakutan. Yang sudah, sudahlah. Anaknya adalah kekasihku. Tapi bapaknya adalah musuh ayahku. Dan sekarang juga akan menjadi musuhku. Uh, ah, Ibu, ya, ya, apakah Pak Raisman tahu kalau aku adalah anak musuhnya? Hmm, mungkin tahu, tapi eh, entahlah nak. Lalu kalau dia tahu, kenapa dia tidak membunuhku? Entahlah, nak. Itu tidak mengerti.